Kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Ramadan dan uh, banyak materi yang sudah kita kaji, termasuk siang ini pun mungkin akan sedikit melompat-lompat. Tetapi kita bahas dulu tentang Quran. Di dalam surat An-Nahl ayat 2 Yunazzilul malaika birruhi. Dialah yang menurunkan malaikat membawa ruh. Kalau kita buka pada Quran terjemahan berbagai versi di Indonesia, arti ruh di situ yang dimaksud dengan ruh adalah wahyu. Khususnya Quran. Jadi Quran itu sendiri menyebut dirinya ruh. Juga surat Asyura ayat 52. Wa auhayna ilaika ruhan. Dan demikianlah telah kami wahyukan kepada engkau ruh. Wahyu disebut juga ruh. Jadi apabila disebut istilah ruh dalam Quran, ruh bisa bermakna wahyu seperti dalam dua ayat tadi. Dan wahyu arti dari wahyu adalah pesan petunjuk atau ajaran. Suatu pesan, suatu petunjuk, suatu ajaran memang wujudnya wujud ruhaniah, wujud abstrak, wujud yang intangible, tidak berwujud secara fisik. Namun ruh selain bermakna wahyu, ruh dalam ayat Quran juga bisa bermakna Jibril Surat 97 ayat 4. Tanazzalul malaika warruhu fiha. Tanazzalul malaika turunlah malaikat-malaikat warruh bersama ruh fiha di malam itu, di malam Qadar. Ruh pada ayat itu bermakna Jibril. Juga surat Asy-Syu'ara ayat 192. Wa innahu latanzilu rabbil alamin Sesungguhnya Quran itu memang sungguh diturunkan dari Tuhan alam semesta. Nazala bihi dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Ruh pada ayat ini bermakna Jibril. Jibril disebut ruh. Bukan saja karena sebagai malaikat wujudnya ruhaniah, tapi juga karena Jibril lah yang ditugaskan membawa pesan-pesan itu. Membawa ruh dalam arti pesan, ruh dalam arti ajaran. Kemana Jibril membawa pesan-pesan yang rohaniah itu? Ala kolbika, ditujukan kepada kolbumu, ditujukan kepada kolbu manusia. Dan kolbu adalah pusatnya ruh manusia. Jadi rupanya istilah ruh dalam Quran bisa bermakna wahyu, pesan, petunjuk, ajaran. Ruh bisa bermakna Jibril. Selain karena wujudnya sebagai malaikat rohania, juga karena Jibril yang ditugaskan membawa pesan. Ruh bisa bermakna ruh manusia. Sebab manusia dengan ruhnya itu memahami pesan, petunjuk atau ajaran. Jadi di dalam setiap pengertian ruh terkandung makna petunjuk, terkandung makna kecerdasan. Itu dalam makna ruh. Mengapa satu kata bermakna tiga? Dalam bahasa ada yang disebut istilah generik, istilah umum. Seperti dalam bahasa Indonesia istilah binatang itu umum sekali. Yang tiap jenis bisa saja terdiri dari beberapa spesies. Maka istilah wahyu, Jibril, ruh manusia itu adalah istilah khusus. Seperti istilah ayam, ular, kerbau itu adalah istilah yang menunjukkan spesies-spesies tertentu yang secara umum disebut binatang. Jadi rupanya dalam Quran istilah ruh adalah istilah umum yang bisa merangkum banyak makna. Satu hal yang perlu kita tekankan di sini bahwa sesungguhnya ketika Allah menurunkan wahyu, wahyu itu diturunkan dalam wujud ruh, tidak dalam bentuk benda. Karena itu tidak pernah terkabarkan dalam sejarah. Ketika Rasulullah SAW menerima Quran pertama kali di Gua Hira, Jibril menyerahkan Quran sudah dalam bentuk buku. Buku yang dibungkus rapi, diserahkan. Ikra, ke Jibril, baca. Apa ini kata Nabi? Ya buka aja bungkusnya. Lalu bungkusnya dirobek oleh Nabi dan dibungkus di bungkusan itu ada tulisan DHL gitu. Nah, setelah dibuka ternyata buku Quran. Nah, lalu Nabi baca. Tidak. Itu. Semua wahyu wujud aslinya adalah rohaniah, abstrak. Karena memang manusia semuanya makhluk rohaniah. Lalu kalau begitu apa makna kitabullah? Kita terbiasa mengartikan kitab buku. Berasal dari kata katabah yang secara tradisional kita terjemahkan menulis. Padahal dalam bahasa Quran katabah lebih luas maknanya dari menulis. Surat At-Taubah 51. La yusibana tidak akan memusibahi kita illa ma kecuali apa-apa yang kataballahu lana yang Allah telah katabah. Allah telah menentukan. Allah telah menetapkan. Katabah bukan sekadar menulis. Menentukan, menetapkan. Bentuk pasifnya majhul kutiba. Ayatnya populer di Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba tidak bisa diterjemahkan telah ditulis. Karena ketika ayat itu sendiri turun, ayat belum dituliskan orang. Buku Quran belum muncul sebagai bentuk buku. Kutiba telah ditetapkan, telah ditentukan untukmu asyam puasa. Kalau kataba bermakna menentukan, menetapkan, berarti kitab artinya adalah ketentuan. Surat An-Nisa ayat 103. Inna salata sesungguhnya salat itu kanat alal mu'minina bagi orang-orang yang beriman kitaban salat adalah suatu kitab salat adalah suatu ketentuan suatu ketetapan mauquta yang diwaktukan maka membaca surat eh, Al-Baqarah Alif Lam Mim Zalikal Kitab Jangan artikan inilah buku Karena ketika ayat itu sendiri turun Quran belum seluruhnya turun dan belum dituliskan menjadi buku. Dalikal kitab, inilah ketentuan, inilah ketetapan, la raiba fihi yang tiada keraguan di dalamnya. Berarti sebenarnya kitabullah bukan sekadar buku Allah. Kitabullah lebih bermakna ketentuan-ketentuan Allah. Dan kita tahu ada ketentuan Allah yang Allah turunkan kepada manusia sudah dalam formula kalimat, sudah ada teksnya, sudah ada bacaannya. Qura'ah membaca Quran bacaan. Ada ketentuan Allah dalam bentuk Quran, dalam bentuk bacaan, dalam bentuk teks, dalam bentuk kalimat. Tapi ada juga ketentuan Allah yang Allah hadirkan di alam ini tanpa dibuatkan kalimatnya, tanpa dibuatkan formula atau redaksinya. Ketentuan Allah itu Allah pasangkan begitu saja di alam. Yang kita mengenalnya dengan istilah hukum alam. Inilah kitabullah kaun. Kaun berasal dari kata kana. Kana terjadi, kaun kejadian. Kitabullah kaunia. kitabullah ketentuan-ketentuan Allah yang berupa kaun, berupa kejadian-kejadian, berupa peristiwa-peristiwa alam. Peristiwa-peristiwa alam, setiap peristiwa alam di situ ada logika, ada hubungan sebab akibat. Di situ ada kadar, ada ketentuan dan ukuran-ukuran. Di situ ada hukum tertentu. Maka ada kitab Allah yang kauniyah berwujud. Peristiwa alam dan ada kitab Allah ketentuan Allah yang berwujud bacaan karena ada teksnya, ada redaksinya. Yang kauniyah itu sering kita sebut dengan sunatullah yang Qur'annya itu ketentuan Allah yang ada di dalam Qur'an yang berupa bacaan sering kita sebut dengan syariah dan dua-duanya wajib kita taati. Jadi menjadi muslim bukan berarti cukup Qur'an dan hadis saja. Tidak tidak cukup Qur'an dan hadis saja. Sebab selain Quran, kitabullah yang kauniyah juga tetap wajib ditaati. Tidak bisa diabaikan. Nah sekarang tentang proses turunnya Al-Quran. Saya mau tanya dulu. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sesungguhnya kami turunkan Quran pada Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar terjadi? Dari keterangan-keterangan para sahabat Nabi, para ulama menyimpulkan Lailatul Qadar terjadi di salah satu malam ganjil dari malam 10 malam terakhir Ramadan. Mungkin malam 21, 23, 25, 27, nanti malam 29. Kami turunkan Quran pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir Ramadan. Tapi kenapa peringatan nuzulul Quran dirayakan 17 Ramadan dan itu 10 yang kedua. Nah, ini kan informasi yang conflicting. Gimana kira-kira solusinya? penjelasannya. Ada yang bisa menjelaskan? Iya, silakan, Pak. Ada mikrofon atau Bapak tanpa mikrofon pun kedengaran suara, insyaallah. boleh berdiri Pak? Ya, ya, langsung saja Pak, biar tepat. Ya, <laughs> Jadi Al-Quran itu kalau kita lihat, cara turunnya itu ada dua Pak. Yang pertama Quran yang Injal. Yang kedua yang Tanjil. Contohnya begini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 itu disebut Syahrul Ramadan Allah diunjilah fil Quran. Hudalinas wa bayyinatan minal huda wal furqan. Dan seterusnya ya. Itu yang incal, Pak. Kemudian ada yang tanjil. Bapak bisa dilihat di surat Al-Insan ayat 23. Di situ ada ayat berbunyi nah jalan ngelelir kita kitaba tanjila. Nah, injal dan tanjil itu dalam terjemahan ke bahasa Indonesia itu sama. Diturunkan nanti. Tapi sebenarnya kalau kita teliti itu ada dua makna yang berbeda Pak di sini. Injal itu turun sekaligus. Kemudian tanjil itu turun berangsur-angsur. Sehingga kita katakan najala ngalal kitaba tanjila. Bagian demi bagian. Nah, kemudian inna anjalna fi lailatul qadar yang ber, menurut beberapa ulama pendapat di malam ganjil pada 10 terakhir bulan Ramadan itu Quran yang injal, Pak. Yang turun sekaligus. Sedangkan yang tanjil, yang turun berangsur-angsur, yang turun selama 23 tahun itu, itu sebagian ulama meyakini 17 bulan Ramadan. Sehingga disebut nuzul nuzulul Quran, bukan unjilul Quran. Nah, seperti itu, Nah, kemudian yang turun tanjil berangsur-angsur sama 23 tahun, yang 13 tahun Makiyah dan 10 tahun Madaniyah itu tidak semuanya turun di bulan Ramadan. Misalnya, maka apa kalau melihat di surat Al-Hasyr misalnya, itu turun pada bulan Syawal. Ada yang turun di bulan Zulhijjah. Macam-macam. Misalnya surat Al-Maidah ayat 3 itu turun di bulan Zulhijjah. Nah, jadi ada dua makna ini maksudnya. Sekian, Pak. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Ya. Belum clear betul. Hampir Sahabat Nabi yang senior Ibnu Abbas menjelaskan beliau dapat keterangan dari Rasulullah SAW betul Quran itu diturunkan pada Lailatul Qadar jumlatan wahidatan diturunkan seluruhnya sekaligus turunkan seluruhnya sekaligus tapi diturunkan dari mana ke mana diturunkan dari sisi Allah dari Lauhul Mahfuz ila sama'id dunia ke langit yang terdekat. Dan di langit yang terdekat itu ada tempat yang bernama Baitul Izzah, Balai Keagungan. Kemudian dari tempat itu baru diturunkan pada Rasulullah SAW di muka bumi secara bertahap sepanjang masa 23 tahun kenabian dan tahap pertamanya diterima saat 17 Ramadan di Gua Betul Bapak katakan dua tahap. Tahap pertama langsung dari Allah ke Baitul Izzah di langit yang terdekat. Dan itu diturunkan seluruhnya sekaligus pada Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Kemudian dari Baitul Izzah itu baru diturunkan kepada Rasulullah SAW di muka bumi secara bertahap sepanjang 23 tahun masa kenabian. Dan tahap pertamanya diterima 17 Ramadan di Gua Hira. Jadi dua-duanya memang Ramadan juga. Turun seluruhnya sekaligus dan turun tahap pertamanya itu Ramadan. Ya. Bapak mendekati tadi. Uh, ini dijelaskan dalam tiga hadis sahih, sahih dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran. Baik, kita sambung. Mengapa Quran diturunkan secara bertahap? Orang-orang kafir pun waktu itu sudah bertanya-tanya. Kenapa sih harus repot banget tiap sebentar turun ketentuan baru, tiap sebentar ketentuan baru. Kadang-kadang ketentuan yang belakang mengubah ketentuan yang terdahulu. Kenapa nggak diturunkan seluruhnya sekaligus saja? Allah katakan, kata linusabbita fuadak." Memang begitu cara kami memperkokoh keyakinanmu. Diturunkan Quran secara bertahap. Siap kalau diturunkan seluruhnya sekaligus, maka semua perintah-perintah, kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, itu turun blek sekaligus. Dan semua larangan sekaligus berlaku. Orang harus mengubah perilakunya seketika. Dan itu akan menimbulkan goncangan yang sangat dahsyat. Diturunkan secara bertahap, ada proses conditioning. Diturunkan secara bertahap, memang begitulah cara Allah melakukan transformasi sosial. Sebab yang diubah bukan hanya sistem keyakinan seseorang, tetapi juga keyakinannya, perilakunya juga. Bukan keyakinan dan perilaku individual, ya keyakinan dan perilaku juga perilaku kolektif, budaya manusia. Maka perlu proses yang bertahap. Kadang-kadang kita yakini begitu bijaksananya Allah. Sementara kita yang seringkali kurang bijaksana. Kalau sama orang lain, oh nggak bisa. Kalau jadi muslim harus kafah. Harus seluruhnya sekaligus. Seluruhnya atau tidak sama sekali. Sebagian-sebagian kamu sama sekulernya, sama kafirnya. Nah, kita menuntut orang untuk berubah total seketika. Itu. Memang seringkali Ustadz lebih galak dari Allah. Ini kita lewati. Begitulah tadi tentang wujud hakiki Quran, wujud rohania dan juga proses turunnya. Sekarang akan kita lihat bagaimana Quran didokumentasikan. Tiap-tiap Rasulullah menerima ayat-ayat Quran, Nabi segera mengajarkannya pada para sahabatnya. Dan para sahabat menghafalkannya. Menghafalkannya, menghafalkannya. Sampai Nabi meninggal. Quran dalam bentuk hafalan. Meskipun saat itu sudah ada empat sahabat Nabi yang rajin menuliskan Quran. Selain dihafal, mereka pun sudah mulai menuliskannya. Tidak banyak, karena memang saat itu belum banyak orang yang bisa baca tulis. Bagaimana ayat-ayat Quran yang Nabi terima dalam bentuk bacaan, kemudian dituliskan, didokumentasikan. Menggunakan huruf apa, menggunakan media sarana apa menuliskan Quran. Kita belok dulu ke sejarah. Meskipun ini agak sedikit melebar pembahasannya, tapi sekaligus menambah informasi. Ini wilayah kekuasaan Alexander the Great, Iskandar yang Agung. Salah satu raja Bizantium, raja Romawi Timur yang terkenal. Dia raja yang ahli strategi perang, sekaligus seorang ilmuwan. Dia seorang filosof. Lahir di Makedonia, dia membawa pasukannya menaklukkan wilayah Asia Kecil, Turki, menguasai wilayah Syam, Syria, Kanaan, Palestina, menyerbu wilayah Mesir, bahkan membangun kota di pantai Mesir yang sekarang kota itu pun bernama Alexandria. Bahasa Arabnya Iskandariah. Dan di sini dia membangun sebuah perpustakaan yang kemarin baru selesai direnovasi. Itu perpustakaannya bagus sekali. Dia seorang filosof juga. Kemudian Alexander masuk wilayah Babilonia, Persia, Asia Barat Daya. Jadi ini Bizantium, ini Turki, di sini ada Syria, Lebanon, Israel, Mesir, di sini ada Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Azerbaijan, Uzbekistan, Armenia, Georgia. Begitu luas wilayah kekuasaan Alexander. Lalu dia kembali ke Babilonia dan meninggal dalam usia 33 tahun. Jadi usia 33 tahun, kekuasaannya begitu luas. Sementara banyak di antara tiga, di antara kita 33 tahun masih jadi pegawai Telkom saja. <laughs> itu. Belum kemana-mana. <laughs> itu. Nasibnya beda. Ya. Pertanyaan. Oke, selain dia seorang ilmuwan, dia juga seorang ahli perang yang haus menaklukkan berbagai wilayah. Tapi kenapa dia tidak mau masuk ke wilayah semenanjung Arabia? Wilayah jazirah Arabia. Kenapa dia nggak mau masuk ke situ? Karena ini wilayah gurun pasir, panas, kering kerontang, sangat tidak menjanjikan. Kalau di sini, ini sampai sekarang pun disebut the crescent fertile, daerah bulan sabit yang subur. Ini dataran rendah dan di sini pegunungan. Ini kaya sekali, Mesir pertanian segala macam. Alexander saja nggak mau masuk ke Jazirah Arabia karena gurun pasir yang panas dan kering kerontang. Lalu kalau begitu, siapa orang yang mula-mula pertama mau tinggal membuat hunian di sini? Wilayah Jazirah Arabia yang sedikit agak subur adalah Yaman. Lautan Hindia terkena sorot matahari, menguap. Uapnya terkena terpaan angin menerpa wilayah Yaman. Maka Yaman sungguh pun panas, dia lembab. Humidity tinggi kadar air di udara tinggi, maka banyak pohon bisa tumbuh, banyak perkebunan bisa dibuat di situ. Maka dari dulu yang namanya wilayah Arab dihuni orang itu adalah wilayah Yaman. Aslinya orang Arab adalah orang Yaman. Pusatnya Hadramaut. Maka orang Yaman disebut Hadrami. Ini aslinya orang Arab. Dan ini bangsa pengembara yang ulung. Bagaimana dengan wilayah tengah gurun pasir yang gersang. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia orang Persia, bukan orang Arab. Lahir di negeri Ur, terletak di pinggir delta, di pinggir delta Mesopotamia, wilayah yang sangat subur. Karena dakwahnya di masyarakatnya diabaikan, maka Ibrahim meninggalkan masyarakatnya menuju Mesir. 4000 tahun sebelum Masehi, di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Mesir adalah bangsa yang sangat subur, makmur, dan maju dalam perdagangan. Wajar kalau orang selalu datang ke daerah-daerah yang makmur. Termasuk orang-orang dari selatan, wilayah Habsyah, yang sekarang terpecah menjadi Ethiopia dan Somalia. Habsyah ini wilayah orang-orang negro-negro yang hitam, keriting, jangkung-jangkung. Mereka pun banyak datang ke, ke Mesir termasuk seorang perempuan yang dijual sebagai budak. Namanya Siti Hajar. Siti Hajar dijual ke Mesir kepada seorang bangsawan Mesir. Lalu dihadiahkan kepada istrinya Nabi Ibrahim, Siti Sarah. Kemudian Ibrahim, istrinya Siti Sarah dan budaknya Siti Hajar pergi meninggalkan Mesir menuju Kan'an, Kan'an atau Palestina. Disitulah Ibrahim berdoa, Ya Allah berikanlah aku keturunan padahal umurnya sudah 80 tahun. Istrinya memahami kerisauan sang suami, maka istrinya kemudian berkata, ini budak perempuanku, ku lepas status budak. Ku merdekakan, kawinilah dia, barangkali dari dia engkau bisa punya anak. Maka Siti Hajar yang budak dimerdekakan dan diperistri sebagai istri kedua atas saran istri pertama Siti Sarah. Tapi Bapak jangan berhayal seandainya istri kita seperti Siti Sarah. Jangan. Sebab ibu-ibu bisa juga berhayal, seandainya suami kita seperti Nabi Ibrahim nah, dalam kekokohan tauhidnya. Dikawin Siti Sarah, lahirlah anak Ismail. Kemudian ringkas cerita Allah memerintahkan untuk membawa Siti Hajar dan Ismail ke lembah Bakka yang kemudian dikenal dengan nama Makkah. Disebut Bakka Bukaun, lembah tangisan. Karena umumnya orang yang melintasi daerah ini kehabisan bekal, dihadang oleh gurun pasir yang luas, banyak mati. Lembah duka cita. Disitulah mereka tinggal. Jadi sebenarnya saudara sekalian, Ismail adalah blasteran. Bapaknya Persia, tinggi putih, ibunya dari negro yang hitam dan jangkung. Yang negro ya hitam. Ismail Blasteran. Bahwa mereka bisa tinggal di sini karena Allah munculkan sumber zam-zam belakangan. Dan orang-orang Arab dari Yaman saat mengembara memergoki mereka tinggal dan sudah ada sumber zam-zam, tersiar kabar orang-orang Arab Yaman banyak bergabung tinggal di situ. Dan mereka mengawinkan anak-anak perempuan mereka dengan Nabi Ismail. Juga orang-orang dari utara, sisa-sisa bangsa Tunisia ikut bergabung mengawinkan anak perempuan mereka di situ. Ismail aja udah blasteran, eh dikawinkan dengan orang Arab, dikawinkan orang Fenisia, maka muncullah keturunan yang blaster-blaster. Campur baur. Itulah yang kemudian menjadi bangsa Quraisy. Jadi bangsa Quraisy adalah bangsa campuran multi etnis. Karena itu dalam antropologi Arab yang namanya orang Arab ada yang disebut al-Arabul Aribah, Arab yang mengarabkan ada juga Al-Arabul Mustaribah, Arab yang terarabkan. Sebenarnya dia bukan Arab, tapi kemudian dikawin oleh orang Arab, keturunannya menjadi terarabkan. Ya, istimewanya orang Arab itu, kawin dengan bangsa manapun, semua keturunannya akan berciri Arab. Kawin dengan orang Cina, keturunannya nggak ada yang sipit. Gitu. Di Bogor, di Empang, kawin dengan perempuan Sunda, keturunannya nggak ada yang pesek. Gitu kawin dengan orang Irian, kawin dengan orang Timur, itu Mar'i Al-Katiri, mantan Perdana Menteri, mungkin saudaranya Mar'i Muhammad, ya itu. Nah, itu kawin dengan orang Timur. Nah, jadi jelas bangsa Quraisy adalah bangsa yang pluralistik, multi etnik. Bangsa yang budayanya adalah budaya campuran. Dari sini ada satu kearifan yang bisa kita simpulkan kalau nabi-nabi sebelum Muhammad SAW diutus hanya untuk bangsa atau etnis tertentu, kenapa Muhammad SAW diutus untuk diutusnya di Mekah, di Quraisy? Karena beliau dipersiapkan untuk menjadi pemimpin seluruh manusia. Kafatan linnas. Nah, karena disiapkan untuk jadi pemimpin seluruh manusia, beliau muncul dari generasi campuran yang pluralistik. Supaya tidak satupun kelompok etnik mengklaim Muhammad hanya sebagai bagiannya. Orang Arab nggak bisa bilang, Muhammad tuh orang Arab. Nggak bisa. Orang Persia bilang, kakek moyangnya pun dari Persia. Orang Afrika Negro pun bilang, nenek moyangnya pun orang kami. Dan memang nanti ketika Nabi berdakwah setelah menegakkan tauhid, hal kedua yang sangat penting beliau tegakkan adalah menghapus sekat-sekat sosial berdasarkan perbedaan etnis dan suku. Inna akramakum indallahi atqakum itu ditancapkan betul. Karena itu menjelang pilkada jangan mengangkat isu-isu kesukuan dan keetnisan karena itu sesuatu yang dilarang oleh Islam. Itu. Hadisnya jelas, laisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan golongan kita orang-orang beriman, orang yang mempromosikan asobiyah, fanatisme kesukuan. Walaisa minna man qatala ala asobiyah. Bukan golongan kita orang yang berjuang atas dasar asobiyah. Walaysa minna mamata ala asobia. Bukan golongan kita orang yang mati karena asobia. Semangat atau fanatisme kesukuan. Jadi jangan diangkat isu etnis. Kita lihat lagi sedikit peta. Di tahun pertama Hijriah, baru saja Nabi Hijrah, orang-orang Arab Yaman itu sudah berdagang sampai masuk ke wilayah yang sangat luas. Negeri Syam, Persia, Mesir, Somalia, kemudian Madagaskar, sampai ke Zanzibar, Afrika Selatan. Orang Arab sudah sampai ke India, sampai ke Asia Tenggara, sampai ke Cina. Dan jangan lupa di Shenzhen, salah satu kota di Cina, seorang sahabat Nabi kuburnya di sana. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Nabi, orang yang hidup sezaman dengan Nabi, menjadi Islam di depan Nabi, tetapi kuburnya ada di sini. Artinya tak lama Beberapa saat menjelang Nabi meninggal, dia berdagang dan ketika di sini sedang terjadi pergantian khalifah-khalifah dari Umar ke Utsman, saat bin Abi Waqqas sudah berdakwah di Cina. Masuknya Islam ke Cina di abad yang sama dengan lahirnya Islam, abad ke-7. Maka kalau dikatakan Islam masuk ke tanah Jawa dengan hadirnya Wali Songo abad 14-15, berarti terlambat. Lebih dulu Islam masuk ke Cina daripada ke Jawa. Makanya orang sini nggak boleh merasa lebih dulu Islamnya daripada orang Cina. Itu. Baik. Nah, perdagangan dari timur, dari India, Cina, Asia Tenggara, dari Indonesia, barang-barang dagangan itu dibawa melalui pelayaran pantai ke Yaman. Sementara itu, orang-orang dari utara, Bizantium, berdagangnya itu ke, ke Syam atau Syria. Orang-orang Persia, kerajaan Sasanid berdagang juga ke Syam atau Syria. Lalu apa yang diperbuat oleh orang Quraisy di Mekah? Ngapain itu orang Quraisy di Mekah? Hidup mereka itu hanya sekadar beternak onta, beternak kambing. Keliling padang-padang pasir mencari sisa-sisa rumputan. Apa yang mereka makan? Makannya korma sisa panen. Kalau kurang, kambing disembeli, dibakar, dagingnya dimakan. Minumnya susu onta, susu kambing. Itu. Kemarin ini saya umroh, ada seorang ajengan, seorang kiai dari Sukabumi, kepingin betul merasakan susu onta yang baru diperah dari onta. Nah, kita bawa ke tempatnya. Dia perah, dia minum. Selesai dia minum, temannya bilang, lihat tuh anak onta dia mah ente saudara sepersusuan katanya. Nah, maka ente mahram sama dia nggak boleh nikah. <laughs> nah, kalau hidup cuma mengandalkan makan kurma, makan daging, minum susu, minum air, susah. Orang Quraisy itu sengsara hidup. Kalau mereka mau tidak sengsara, tidak ada pilihan lain, mereka harus berdagang. Apalagi kondisi kota Mekah Koordinatnya itu 21 setengah derajat lintang utara. Dan kita tahu lintasan matahari bisa mencapai 23 setengah derajat lintang utara. Maka ada saat-saat tertentu matahari berada di dekat Makkah dan Makkah menjadi panas sekali. September kemarin kami umroh selesai tawaf dan sa'i jam 1 pagi termometer di masjid menunjukkan angka 38 derajat Celcius. Itu, itu jam 1 pagi, 38 derajat. Kalau siang, 48, 49. Nah, itu sudah September, bagaimana lagi Agustus. Panas sekali. Tapi bisa jadi juga saat-saat tertentu, ketika lintasan matahari bergeser jauh ke titik selatan, Mekah dijauhi oleh matahari, dan mengalami musim dingin. Temperatur bisa anjlok sampai 4 derajat Celcius. Musim haji besok lagi dingin. Madinah itu sering mengalami turun salju. Maka banyak dijual orang foto kebun-kebun kurma yang bersalju dari Madinah. Itu. Karena itu bagi orang Quraisy di Mekah, kalau sedang dia mengalami musim dingin, matahari bergeser jauh ke selatan, Mekah dingin, mereka akan pergi ke Yaman, mencari daerah yang lebih hangat, sambil berdagang. Membeli barang-barang cangkir porselen, teh dari India, sutra, juga rempah-rempah dari Indonesia. Dibelinya. Maka Nabi dulu bertanya-tanya itu. Ini sutra begini halus, ini cangkir porselin begitu indah, dari mana? Dari Cina ya Rasulullah. Kalau barangnya bagus, berarti di Cina sudah ada peradaban yang sangat bagus. Utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Yang kata orang sekarang, tuh hadis nggak berlaku lagi. Karena Cina yang udah pada datang ke sini. Gitu. Kita yang nggak perlu ke Cina. Gitu. Jadi di Cina sudah ada peradaban yang maju. Mereka berdagang ke sini. Sekali jalan dua bulan, dagang di sini sebulan, balik lagi jalan dua bulan. Total itu saja sudah tujuh bulan. Tinggal bersama keluarga di Mekah cuma sebulan-sebulan. Tapi kalau matahari sedang mendekati Mekah, panas tinggi, maka orang Quraisy akan pergi ke utara, ke daerah yang lebih sejuk untuk berdagang. Membeli produk-produk Bizantium yang berbasis metal seperti tombak, sanggurdi, busur, panah, pelana kuda dan juga eh, apa itu hambal permadani dari Persia. Begitulah perjalanan mereka melintasi gurun pasir dua bulan dagang sebulan, balik jalan dua bulan, tinggal bersama keluarga sebulan, hampir dua bulan, terus itu yang disebut fi Quraisyin. Perhatikanlah kebiasaan hidup orang Quraisy. Ila fikim rihlah, tradisi hidup mereka rihlah, terus menerus melakukan perjalanan. Traveling. Asyita wasaif, di musim dingin dan di musim panas. Maka nanti rukun Islam yang kelima juga traveling Haji, haja artinya menuju. Jadi semakin paham kita bangsa Quraisy bukan saja asal usulnya campuran dari berbagai etnis, juga dalam pergaulan sehari-harinya bangsa Quraisy adalah bangsa yang punya pergaulan luas antar bangsa. Mereka bangsa yang betul-betul kosmopolitan. Ini setting budayanya perlu kita pahami. Kenapa Islam diturunkannya di tengah-tengah Quraisy yang seperti ini? Ya, karena bangsa Quraisy nggak bisa diam. Dia menuju Syam, maka Islam dibawa ke negeri Syam terus menyebar ke utara. Dia ke Yaman, Islam dibawa ke Yaman menyebar ke daerah selatan. Ketika Nabi meninggal, wilayah pengaruh Islam baru sebatas ini. Islam lahir di Mekah, berkembang di Madinah, Lalu Nabi menyebarkan dakwah di sekitar barat yang disebut Hijaz sampai ke negeri Yaman. Sedikit sudah ada duta dakwah ke Oman. Ini saat Nabi meninggal. Tapi begitu Nabi meninggal di zaman Umar dan eh, Abu Bakar, terutama di masa Umar, terjadi proses perluasan pengaruh Islam yang begitu ekspansif. Umar mengirim misi-misi dakwah sampai memasuki wilayah Persia, Umar memasuki misi dakwah sampai memasuki wilayah Mesir. Jadilah Mesir dan Persia dua bangsa yang sebetulnya dua bangsa ini sudah memiliki peradaban maju jauh lebih dulu dari Arab. Ketika orang Arab masih nomadik, masih berputar-putar mencari rumput di gurun pasir, 6000 tahun sebelum Masehi, Mesir sudah menjadi bangsa yang berperadaban maju, begitu juga Persia. Mereka mampu mengembangkan farmakologi, ilmu obat-obatan, sistem pertanian, perdagangan, aritmetik, dan matematik yang sangat kuat. Ketika kemudian di masa Umar terjadi ekspansi pengaruh Islam, jadilah Mesir dan Persia dua bangsa, dua budaya non-Arab yang pertama kali terislamkan. Terjadi proses dialog kebudayaan Ketika orang-orang Arab membawa Islam ke Mesir, apa yang terjadi? Mesir mengalami proses Islamisasi sekaligus Arabisasi. Bahasa asli orang-orang Mesir, bahasa Afrika itu mulai pudar dan tergantikan oleh bahasa Arab. Budaya-budaya Arab masuk diterima, meskipun masih ada juga budaya asli Mesir. Tari perut misalnya itu salah satu contohnya. Jadi Mesir terislamkan sekaligus terarabkan. Islamize and also Arabize. Tetapi orang Persia, mereka confident. Mereka merasa berasal dari bangsa yang berperadaban jauh lebih maju. Begitu datang ajaran-ajaran Islam dibawa oleh orang-orang Arab, mereka teliti. Mana yang memang lebih unggul dari peradaban mereka, ajaran Islam mereka terima tetapi budaya Arabnya mereka tolak. Maka orang Persia tidak menyerap bahasa Arab, tapi mereka melakukan penerjemahan Islam ke dalam bahasa Persia. Nah, sampai sekarang dua bangsa yang paling maju, paling produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah Islam memang Persia dan Arab. Maka orang kalau mau mendalami studi Islam, Islamic Studies, harus bisa bahasa Persia selain bahasa Arab. Sebab so, banyak sekali pemikiran-pemikiran Berlian ditulis dalam bahasa Persia. Hanya saja tadi Persia menerima Islam tapi menolak Arab. Persia Islamized, terislamkan. But less Arabized, tapi sedikit terarabkan. Sedangkan Mesir, Islamized and also Arabized, terislamkan sekaligus terarabkan. Yang repot Indonesia, more Arabized and less Islamized. Lebih terarabkan tapi sedikit terislamkan. Nama jadi orang Islam diarabkan semua, tetapi belum tentu kelakuan Islami. Itu. Ini dialog-dialog budayaan. Dan setelah Khulafaur Rasyidun meninggal, maka di zaman dinasti Muawiyah, Umayyah, Islam berkembang lebih luas lagi sampai sekitar tahun 750. 100 tahun setelah Nabi meninggal, 120 tahun, Nabi meninggal tahun 632, hanya dalam waktu 100 tahun setelah Nabi meninggal, pengaruh Islam sudah seluas ini. Sudah tembus ke Eropa, Spanyol dan Portugis. Itu. Dan nanti di zaman dinasti Abbasiyah, maka pengaruh Islam lebih kuat lagi meluas ke timur. Luas lagi ke timur. Bangsa yang pertama mengenal tulis-menulis adalah bangsa Mesir. Menggunakan huruf-huruf hieroglifik. Dan bangsa dan tulisan atau aksara Mesir itu kemudian dibawa ke wilayah Sinai, dibawa masuk ke wilayah Arab, wilayah Aramia, kemudian maka contoh tulisan-tulisan Quran bergaya Nashi dan Kufi yang banyak ditulis di dinding-dinding masjid itu mirip dengan Mesir. Dan kemudian masuk ke wilayah Sabah, termasuk juga masuk wilayah Makkah Madinah. Jadi orang-orang Makkah Madinah, para sahabat Nabi, ketika mereka mulai menuliskan Quran, mereka sebenarnya menggunakan huruf-huruf hasil pengembangan dari Mesir. Orang Mesir menggunakan kertas yang dibuat dari serat papirus yang dianyam yang dipres, dikeringkan dan digulung menjadi scroll. Tetapi bagaimana dengan sahabat Nabi di Madinah? Zaid bin Thabit salah satu penulis Quran, sahabat Nabi berkata, "Nahnu inda Rasulillah nu'liful Quran minar riqa." Di zaman Nabi kami menuliskan Quran di dalam riqa, kulit-kulit binatang, tidak digunakan kertas papirus. Kulit kambing masih dalam keadaan empuk, lunak, dengan ujung pisau yang tajam dibuat goresan, torehan. Lalu kulit itu dikeringkan, maka bekas guratannya itu jadi tetap tertinggal di kulit itu. Itulah yang disebut dengan recall. Mereka tuliskan ayat-ayat Quran di recall. Tapi sebenarnya sampai Nabi meninggal, belum ada catatan Quran di kulit binatang yang lengkap untuk Yang tercatat hanya sebagian. Quran yang lengkap adalah Quran dalam hafalan saja. Hafalan, hafalan, hafalan. Belum ada Quran dalam bentuk buku. Beruntung sampai sekarang masih bisa dijumpai beberapa catatan Quran di kulit-kulit binatang tersimpan di beberapa museum. Ini koleksi Alih. Ditulis di kulit binatang yang sekarang masih tersimpan di Museum Najaf di Irak. Beginilah huruf Arab zaman itu yang dipakai untuk menulis ayat-ayat Quran. Tanda baca A, I, U, fathah kasroh domah belum ada, titik pun belum ada. Bisa ditebak ya? Ba belum ada titiknya, sin giginya tiga, mim kakinya belum tumbuh. Alif justru seperti lam yang terbalik. Ini Allah, alif lam lam ha. Ar-Rahman, alif lam ro. Ro seperti dal, ha, mim, nun. Justru nun ditarik ke bawah. Ini catatan Quran di kulit binatang, koleksi Umar bin Khattab, tersimpan di Turki. Huruf apa ini? Wow, ini. Alif, ini. Ini zal. Ini nikaf dengan ro. Wow, alif sin mim alif lam lam ha. Bacanya dari sini. Wazkurusmallah dan zikirkan olehmu nama Allah. Kok Pak Wahyudin jago amat sih tahu? Enggak. Di tempat pameran aslinya, di bawahnya ada catatan Quran surah sekian ayat sekian. Jadi udah saya hafalin dulu. Gitu. Nabi mengirim surat kepada Raja Mesir yang Kristen. Suratnya pun oleh Zaid bin Thabit ditulis di atas kulit binatang. Dan itu surat sampai sekarang masih tersimpan di Istanbul, di museum di atas kulit yang sudah mulai lapuk, maka beberapa bagian tulisan itu hilang. Dan inilah jenis-jenis huruf di Timur Tengah. Ini huruf Fenisia, ini huruf Aramia, ini huruf-huruf Yahudi, ini Syria, dan ini huruf-huruf Arab modern. Jadi bapak ibu kalau ngajarin anak nulis Quran nggak usah harus perfect banget lah. Arab juga aslinya nulis ayat Quran begini-gini aja kok. Itu ya. Yang penting pas maksudnya. Kapan Quran mulai dibukukan? Setelah Nabi meninggal, banyak wilayah-wilayah yang memberontak dan Abu Bakar kirim pasukan menindas pemberontakan di sebuah daerah Yamamah terjadi perang 70 sahabat Nabi yang penghafal Quran terbunuh. Umar khawatir kalau nanti ada perang lagi dan tiap perang selalu ada penghafal Quran yang meninggal, nanti seluruh Quran musnah. Terjadi tragedi Injil. Isa, Nabi Isa alaihissalam dipitnah dan dikejar-kejar, maka seluruh muridnya pun lari sembunyi. Dan dalam persembunyiannya, mereka menyebarkan ajaran Injil secara lisan. Di zaman Nabi hidup, Nabi Muhammad hidup abad ke-7, sedikit orang yang bisa baca tulis. Apalagi di zaman Nabi Isa, tujuh abad sebelum Nabi Muhammad SAW. Lebih sedikit lagi orang yang bisa baca tulis. Dalam keadaan dicekam ketakutan, mereka menyebarkan ajaran Injil sembunyi-sembunyi secara lisan, secara lisan, secara lisan. Dan setelah nanti situasi memungkinkan, 200 tahun kemudian, barulah mereka mulai berani menuliskan ajaran-ajaran Injil dalam bentuk manuskrip. Tapi ketika manuskrip itu dihimpun, ternyata ada tiga perbedaan yang mencolok. Catatan-catatan Injil di daerah Alexandria sangat berbeda dengan catatan-catatan Injil yang dijumpai daerah Sinai. Dan itu sangat berbeda dengan yang dijumpai di daerah Bizantium. Maka sumber penulisan Bible yang sekarang itu tiga manuskrip utama yang disebut Codex Sinaiticus, Codex Alexandrianus, dan Codex Vaticanus. Dan sampai sekarang pun belum bisa direkonsiliasikan dari ketiga sumber utama itu mana sebenarnya ajaran Injil yang asli. Ini mengkhawatirkan Umar. Hal seperti ini bisa terjadi juga pada Quran. Maka Umar menjumpai kepala negara Abu Bakar. Meminta supaya Abu Bakar membentuk tim penulisan pembukuan Quran. Abu Bakar menolak. Dengan kata-kata, aku tidak mau melakukan apa yang Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Kalau dalam bahasa anak muda sekarang, Abu Bakar takut bid'ah. Melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi atas desakan Umar, akhirnya bid'ah itu pun dilakukan juga. Maka terjadilah bid'ah juga sekarang dan bid'ah tidak terhindarkan. Maka kemudian kita bagi dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Tapi kemudian sebagian teman kita hanya memahami hadis secara literal. Gak ada bid'ah hasanah. Orang bunyi hadisnya, wa kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah ya pasti sesat. Wa kullu dolatin pinar. Setiap sesat ya pasti masuk neraka. Jadi gak ada bid'ah hasanah. Padahal dalam praktek ada bid'ah hasanah. Termasuk ngaji pakai proyektor ini pun bid'ah hasanah. Kita semua sudah jadi ahli bid'ah. Lalu Abu Bakar membentuk tim penulisan Quran, disediakan dananya dari APBN. Dan tetapi pemerintahan Abu Bakar yang cuma dua tahun, beliau keburu meninggal, tim belum tuntas menyelesaikannya. Baru tuntas di masa Umar. Jadi Quran muncul dalam bentuk buku itu kira-kira enam tahun setelah Nabi meninggal. Di zaman Nabi tidak ada buku Quran. Karena itu tidak ada sumpah jabatan naruh-naruh buku Quran di atas kepala. Saya berjanji untuk tidak menerima apapun berupa apapun yang berkaitan atau setidak-tidaknya patut diduga berkaitan langsung atau tidak langsung dengan jabatan dan pekerjaan saya. Saksinya nih buku Quran. Besoknya itu saksi disimpan di lemari, maka dia tidak bisa menyaksikan apa yang ditransfer lewat rekening keponakannya. Biar sudah di, di, iklan, diiklankan, tidak boleh terima parcel, parcel nggak boleh diterima di rumah. Kalau di rumah orang lain kan boleh terimanya. Baik, Umar meninggal. Buku Quran yang pertama dipegang oleh putrinya Umar Hafsah yang juga janda dari istri Nabi, janda dari Nabi. Lalu Utsman melakukan penyalinan. Karena Utsman mewaris, mewarisi wilayah yang begitu luas sampai ke Persia dan Mesir, maka Utsman menyalin dan salinan dikirim ke berbagai wilayah untuk dijadikan rujukan. Dan saat ini buku Quran yang pertama yang dibuat selesai di masa Umar itu sudah hilang dan tidak ada yang tahu di mana buku itu sekarang. Hilang dalam peristiwa apa? Ada kebakaran kah? Banjir kah? Terendam lumpur kah? Lapindo? Tidak ada yang tahu. Yang jelas buku Quran pertama nggak ada lagi. Buku Quran tertua yang sampai sekarang masih ada adalah generasi kedua. Salinan yang dibuat di zaman Utsman. Dan dari sekian banyak salinan hanya tersisa dua. Satu tersimpan di Kairo. Satu lagi tersimpan di Uzbekistan. Disimpan di dalam kotak kristal yang divakum sudah terbuat dari kertas-kertas papirus. Lembaran-lembaran kertas yang ada tulisan bahasa Arabnya sahifah. Sahifah demi sahifah dihimpun. Namanya mushaf. Jadi mushaf itu buku. Lihat bentuk hurufnya masih tidak berbeda. Nah, bahkan huruf-huruf Quran baru diberi titik-titik. Itu kira-kira 100 tahun setelah Nabi meninggal. 70 tahun setelah Nabi meninggal. Baru diberi tanda baca A, I, U. Itu 150 tahun setelah Nabi meninggal. Sebelumnya huruf Quran tidak diberi tanda baca. Jadi terjadi sebuah metamorfosa. Dari Quran yang awalnya hanya dihafal saja. Bacaan-bacaan rohaniah yang dihafal di dalam ruh. Kemudian didokumentasikan dalam bentuk manuskrip di kulit-kulit binatang dengan huruf goresan-goresan ujung pisau lalu berubah menjadi bentuk buku di kertas lalu berubah lagi menjadi bentuk buku yang lebih baik dan hurufnya pun mengalami penyempurnaan ada tambahan titik ada tambahan fathah kasrodoma bahkan sekarang orang menuliskan Quran dengan huruf braille dan orang baca Quran dengan huruf braille itu bukan dari kanan ke kiri loh, tapi dari kiri ke kanan tuh. Dirabah oleh tunanetra. Oh ini huruf ro. Kalau ada dua bintiknya begini, kalau tiga bintiknya begini, terus itu. Dan terus orang menyimpan Quran dalam dokumentasi media CD, kaset. Nah, juga sekarang sudah ada Quran digital. Nah, maka muncul pertanyaan fikih. Kalau tidak boleh menyentuh musaf Quran tanpa wudhu, bagaimana dengan benda-benda ini? Bapak jangan sentuh laptop saya karena sudah diinstal Quran di dalamnya. Gitu. Hati-hati menyentuh kaset pengajian di mobil kalau nggak ada wudhu. Di situ. Maka fikih pun harus mengalami reinterpretasi. Itu. Karena begitu kaset diintip dengan mikroskop, nggak ada tulisan Arab Bismillahirrahmanirrahim. Yang anak yang ada hanya bintik-bintik magnetik saja. Karena memang sebenarnya Allah nggak ngatur huruf. Lam mau bengkokin begitu terserah. Gitu. Nah, termasuk salah satu pertanyaan. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? So, ini Kenapa tidak boleh? Ini surat Al-Waqiah 79. La yamassuhu illal mutahharun. Tiada yang bisa menjamahnya kecuali yang telah tersucikan, mutahharun. Jadi kalau mau menjamah buku Quran harus toharoh dulu. Harus wudhu dulu. Begitu. Tapi ayat 79 ini sambungan dari ayat 77, 78. Wa innahu laquranun karim. Sesungguhnya Quran itu adalah Quran. Sesungguhnya dia itu adalah bacaan yang mulia. Bacaan, teks-teks, kalimat-kalimat yang mulia. Fi kitab maknun, di dalam kitab yang terpelihara. Ketika ayat ini turun, orang Arab pun sudah bertanya-tanya, kitab. Apa itu kitab? Kalau kitab diartikan buku, ayat Quran waktu itu belum dibukukan. Ketika mereka tanyakan kepada Nabi, apa makna kitab maknun? bukan buku. kita Imatun itu artinya tempat yang terjaga. Gudang keputusan Allah yang terpelihara. La yamassuku, tiada yang bisa menyentuh Quran itu. Tiada yang bisa menyentuh Quran di lauhul mahfuz itu. Kecuali mereka yang telah tersucikan. Siapa yang telah tersucikan di situ? Rasul dan para ahli tafsir menjelaskan, para malaikat. Jadi sebenarnya ayat ini tidak sedang bicara tentang buku Quran di muka bumi yang nggak boleh disentuh tanpa wudhu. Ayat itu sedang bicara tentang Quran yang di lautul mahfuz. Maka tidak bisa dijadikan dalil menyentuh Quran tidak boleh bagi orang yang tanpa wudhu. Dan dalam prakteknya, ketika orang tanpa wudhu, ketika wanita haid tidak boleh menyentuh Quran, hal-hal seperti itulah yang menyebabkan umat ini menjadi jauh dengan Quran. Sudah ada wudhu aja malas pegang Quran. Apalagi nggak ada wudhu. Yuk yuk baca Quran. Ah lagi nggak ada wudhu. Kebetulan. kumpul lah. lagi takziah tahlilan kumpul. Ayo pak baca. Lagi nggak ada wudhu. Ada wudhu aja dia nggak mau baca. Apalagi nggak ada wudhu. jadi nah, maka saya termasuk menjadi penganjur. Bawalah Quran. Bacalah kapan saja, di mana saja. Supaya kita lebih akrab. Sepanjang kita masih memperlakukannya dengan cara terhormat. Tidak kita duduki, misalnya. Nah, silakan. Baik. Lalu bagaimana kita mengapresiasi Quran? Semestinya yang dimuliakan, yang diagungkan adalah isinya. Kitabullah, ketentuan-ketentuan Allah. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam Quran, kita kaji, kita pelajari, dan kita amalkan. Tapi banyak orang lebih terpaku memberikan apresiasi terhadap medianya, bukan terhadap isinya, tapi terhadap benda-benda fisiknya. Diperlakukan sedemikian rupa sampai tak ubahnya dia menjadi sebuah jimat. Sekarang dicetak Quran ukuran 2 kali setengah cm. Dijual satu paket dengan kaca pembesar. Bayangin, buat apa lo cetak kecil-kecil? Ketika mau baca harus pakai kaca pembesar juga. Karena memang bukan untuk dibaca. Dimasukkan dalam kotak plastik, dijadikan leontin, gantungan kalung. Ngapain kamu pakai-pakai kalung gitu? Eh, ingat nggak guru ngaji kita waktu kecil dulu pesankan? Bawalah Quran kemanapun kau pergi, niscaya kau akan selamat dunia akhirat. Nah, saya mau pulang mudik, nah, supaya kalaupun terjadi kecelakaan saya selamat, saya pakai kalung Quran. Harapan keselamatan tidak lagi digantungkan kepada Allah, digantungkan pada sepotong benda, plastik, kertas, dan itu sebenarnya adalah syirik. Meskipun medianya Quran. Kawan saya pelukis kaligrafi. Satu frame bisa dibeli 80 juta. Yang paling laku kaligrafi ayat kursi. Cuma dia bilang yang saya sedih ketika saya datangi rumah para pembeli, mereka pasang di dinding rumah yang menghadap pintu utama. Kenapa? Alasannya untuk menangkal setan yang mau masuk. Maka lukisan saya dijadikan sebagai jimat. Dia nggak tahu setan bisa masuk dari pintu belakang. Dia nggak tahu setan ada dua macam. Minal jinnati wan nas. Ada setan dari golongan jin, ada yang dari manusia. Setan dari golongan jin bisa aja dengan zikir-zikir diusir pergi. Kata sekarang apa istilahnya? Dirukyah tapi setan yang dari golongan manusia nggak bisa dirupiah, karena yang dia minta rupiah. Gitu. Gitu. <clears throat> Kalau setan jin dirupiah, kalau setan manusia dirupiah, baru dia pergi. Seorang ibu di Madinah tanya, Ustaz, di mana di sini saya bisa beli Quran ukuran besar? Satu setengah kali satu tujuh meter, satu koma tujuh meter yang tintanya warna emas. Saya bilang, Bu, huruf Arab itu keriting, susah kita baca. Tinta hitam aja susah kita baca, apalagi tinta emas. Silau kita melihatnya. Buat apa? Buat mahar anak saya. Sah-sah aja Quran sebagai mahar. Orang besi dibengkokin jadi cincin aja juga boleh kok. Mahar. Cuma masalahnya, hari ini nikah dengan mahar sebuah buku Quran, Besoknya si pengantin pria bilang pada istrinya, "Dek, ini benda bukan sembarang benda. Inilah tali pengikat cinta kasih kita. Adi harus jaga baik-baik, jangan tempatkan di sembarang tempat supaya jangan sembarang orang bisa menjamahnya." Maka si istri cari kain sutra putih dibungkus ketat. Diikat dengan pita kuning. Dia naik ke atas kursi, dia taruh di lemari bagian paling atas supaya jangan sembarang orang bisa menjamahnya. Dan sepanjang perkawinan mereka pun tidak pernah mereka jamah lagi itu Quran. kalaupun terjadi konflik suami istri, mereka lebih memilih mencari solusi, berkonsultasi dengan para psikolog, menggunakan pendekatan psikologi sekuler dari barat. Padahal Quran adalah pedoman hidupnya. Nah, di sini apresiasi berlebihan kepada media, tetapi terabaikan isi. Juga bacaan. Ada yang menaruh apresiasi begitu tinggi pada bacaan, bahkan kebergantungan pada bacaan sangat tinggi. Sehingga bacaan Quran menjadi mantra. Banyak kasus orang-orang yang datang ke pesantren, ke kiai, Pak, saya ini manusia biasa, kadang hilaf dan saya pernah hilaf tapi cuma sekali, tidak lagi. Masalahnya hilaf yang sekali itu urusan jadi panjang, Pak. Sekarang saya mulai dipanggil ke kejaksaan. Tolong dong Pak Kiai kasih amalannya. Apa itu amalan? Bacaan-bacaan yang bisa digunakan untuk membuat kasus di kejaksaan pending. Nah, itu. Nah, Kiai ajarkan baik kamu tinggal di pesantren ini. Lewat tengah malam kamu harus bangun mandi di pancoran itu. Lalu sholat tahajud dan selesai itu amalkan bacaan ini. Seribu kali harus selesai sebelum subuh selama 40 malam berturut-turut. Waj'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fakhshaynahum fahum la yubsirun. Itu amalannya. Dan ini memang banyak yang mengamalkan. Selesai 40 malam, nah, boleh kamu pulang ke Jakarta. Tapi masuk ruang kantor, jangan langsung masuk. Baca dulu di depan pintu. Waj'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda. Demikianlah kami pasang di hadapan mereka ada tirai, juga di belakang mereka ada tirai. Fa'aksyainahum fahum la sirun Sehingga mereka terbutakan dan tidak bisa lihat. Baca tiga kali, hentakan kaki tiga kali ke lantai, maka tirai akan terpasang di kantor kamu. Maka kalau ada audit dari orang inspektorat, orang BPKP masuk ke ruangannya, masuk situ udah nggak betah. Kepala udah keliangan aja pusing. Udah nggak selesai. Itu. Orang pernah kejadian kok satu mahasiswa uh, lulusan STAN. Wah, idealis STAN. Anak-anak STAN kan idealis. Bagus. Jadi auditor PPKP ke Makassar. Dia kejar orang. Mana laporannya? Mana buktinya? Mana Teman-teman senior bilang, "Lah, yuk nggak usah terlalu keras. Toleran dikit lah." Oh nggak bisa. Kulil hak walau kana Katakan yang yang benar walaupun itu pahit. Jihad Allah Akbar. Apa yang terjadi? Tiap pulang ke hotel, gak bisa tidur. Tempat tidurnya muter. Dan hari keempat pulang sebagai mayat setelah muntah darah. Jadi memang ada sihir-sihir itu. Tapi rupanya kasus yang pakai surat Yasin ayat 9 ini, satu saat datang auditor dari BPKP yang juga biasa zikir. Nah, itu. Zikirannya pagi Fatihah seratus kali, sore seratus kali. Namanya aja Fatihah, pembuka. Itu tirai yang udah dipasang. Mulai terbuka. Balik lagi ini orang ke kiainya, panik. aduh Pak, kayaknya kita jebol juga. Kiainya tenang, masih ada. Kali ini ente harus amalkan tiap malam, bukan seribu kali, sepuluh ribu kali. Dan harus selesai sebelum subuh. Bacaan yang mana? Summum bukmun umyun fahum layar yarji'un. sepuluh ribu. Itu kalau dia lagi diaudit, diperiksa, nah, itu yang dia baca. Summum bukmun umyun fahum layar yarji'un. Bisu kamu, tuli kamu, buta kamu, pergi sana nggak balik-balik lagi. Bayangin auditor dibacain begitu. Jimat itu, eh mantra itu. Tahu-tahu auditornya pun udah biasa sholat tahajud, biasa subuh berjamaah. Ya susah dikenain yang begituan. Kalau dia udah zikir la ilaha illallah. Tiada ilah, tiada tempat bergantung. Tiada yang dijadikan tumpuan harapan oleh Allah. Selesai. Nah, itu bacaan-bacaan Quran yang dijadikan mantra. Termasuk ada bacaan ayat Quran yang kalau kita kawin lagi istri tua tidak akan ngomel-ngomel. Gitu. Tanya kepada para kiai yang istrinya empat. ada. Surat Yusuf. Surat Yusuf ayat. Ntar dulu, saya lupa. Ya, ada surat Yusuf bunyinya uh, walaqad hammat bihi uh, walaqad hammat bihi wahamma wahamma biha. Nah, itu ada cari aja sendiri itu itu dibaca seperti itu itu untuk deg-degan ibu-ibu ada bu penangkalnya zikirnya ada nah, ya. itu ada penangkalnya nggak pernah dia bisa jadi alif lam terus nah, itu ada Tahu <laughs> Pak. Takut Bu. Oke. Karena itu kita seyogianya lebih memberi perhatian pada isi, pada ajaran. Jangan berhenti pada media dan bacaannya, tapi pada isinya itu sendiri, pada kontennya. Itu. Berapa sih jumlah ayat Quran? Kan sesuatu yang paling gampang. Ambil aja kalkulator, buktiin. Fatihah 7 Al-Baqarah terus itu. Maka ketahuan jumlahnya 6236. Kenapa yang banyak berkembang di masyarakat 666? Padahal ini kan pembuktian yang gampang. Pertama mencerminkan kita malas meneliti. Terlalu banyak di kalangan umat ini kalau sudah ustadz, mau balik penceramah, kiai menyampaikannya, maka semua itu dianggap sebagai kebenaran yang final dan tidak diteliti lagi. Malas menelaahnya. Satu. Yang kedua, selain karena malas, tidak terbiasa berpikir kritis, yang kedua memang selalu ada kecenderungan mistikal. Kalau ini kan enak nih. Wah, ini ada nilai mistiknya. Bayangin. Coba dijumlahin jadi berapa? 24, 24 jumlahin lagi jadi enam lagi kan dibalik jadi sembilan simbol bilangan tertinggi itu baru dibalik kalau direbahin nah itu karena kecenderungan mistik mencari-cari kode buntut padahal jumlah ini pun kalau mau di mistik bisa juga jumlahin aja kan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 sholat 17 rakaat 17 nah, jumlahin jadi berapa Angka hoki kan kata orang Cina. Jadi kalau mau hoki baca Quran gitu. Nah, ini kalau pakai ilmu gatuk-gatuk gitu. Ilmu dicocok-cocokin. Tapi kan sebenarnya bukan untuk itu Quran diturunkan. Quran itu berisi petunjuk. Dan berisi juga petunjuk bersama petunjuk-petunjuk lain. Lihat surat An-Nisa ayat 53. Kita sampai jam berapa jadwal? Sudah habis ya? Habis. Ya, terakhirlah ini bahasan terakhir. Sanurihim ayatina akan kami perlihatkan kepada mereka, kepada manusia ayat-ayat kami. Tanda-tanda, ayat artinya tanda. Tanda yang menunjukkan Allah itu ada, Allah itu pandai, Allah itu cerdas dan berkuasa. Di mana Allah akan memperlihatkan ayatnya, tanda-tandanya? Fil afaki. Di jagat raya. Wa fi anfusihim. Juga pada diri manusia. Ada tanda-tanda kekuasaan Allah di alam. Mata yang kelopaknya harus berkedip. Karena biji mata harus selalu terbasahi. Kalau kering dia bisa rusak. Dan ketika kita tidak peduli mengedipkan mata, Allah yang tetap peduli mengedipkan mata kita. Itu. Pelajarilah ayat-ayat Allah yang ada di jagat raya. Ayat-ayat Allah yang ada pada diri manusia. Ayat Allah pada makrokosmos, pada mikrokosmos, pada jagat gede, pada jagat cilik. Kalau kamu pelajari ayat-ayat di jagat itu, hatta yatabayyana lahum, maka akan menjadi jelaslah bagi manusia annahul haq bahwa Quran itu benar. Jadi ada ayat-ayat yang sifatnya kauniyah, kejadian-kejadian di alam dan ada ayat-ayat yang sifatnya Qur'aniyah. Qura'a membaca Quran bacaan. Ada teksnya. Sedangkan ini tidak ada teks. Ini hanya berupa peristiwa. Yang menarik justru kalimat hatta yatabayyana lahum akan menjadi jelaslah bagi manusia bahwa Quran itu benar kalau orang sudah mempelajari ayat-ayat Allah di alam. Maka lagi-lagi tidak cukup menjadi muslim yang kafah Quran dan hadis saja. Tetap saja yang namanya sains harus dipelajari. Karena untuk memahami ayat-ayat Quran justru harus ditopang oleh ayat-ayat sains. Tidak cukup muslim itu Quran hadis saja. Kelihatannya sih kayaknya komit banget gitu dengan Islam. Muslim kafah, Quran hadis saja. Kayaknya komit banget. Tapi itu sebenarnya mengandung jebakan yang membahayakan. Orang menjadi tidak peduli dengan pendidikan sains dan teknologi. Seakan-akan Islamis itu kalau ada Quran dan hadis saja. Itu bahaya. Untuk pembangunan peradaban umat itu menyesatkan. Kenapa begitu? 6236 ayat Quran. Para ahli hukum sendiri katakan, ayat-ayat yang mengandung ketentuan hukum hanya sekitar 700 ayat. 14 persen. Selebihnya ayat Quran justru lebih banyak bicara tentang gunung, tentang proses pembentukan tubuh manusia. Yang untuk memahaminya orang perlu belajar embriologi. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanat ratqa fafataknahuma. Tidakkah orang-orang yang ingkar itu memperhatikan bahwa langit dan bumi dahulunya adalah dua hal yang menyatu padu. Kemudian kami pencarkan mereka. Bagaimana memahami makna langit dan bumi dulunya menyatu kemudian terpencar? Kalau orang tidak pernah melakukan pengukuran-pengukuran di alam, kemudian membangun rumus-rumus dan mengembangkan teori astrofisika, mengembangkan teori Big Bang, nggak akan bisa paham ayat ini. Jadi justru memahami Quran dituntut pemahaman terhadap sains, terhadap fakta-fakta alam. Dan dalam pengajian sebelum Ramadan sudah saya buktikan terjadi kekeliruan besar tentang kapan ruh ditiupkan ke dalam janin. Banyak orang menyangka 120 hari alias 4 bulan. Ternyata pemahaman keliru. Begitu dilakukan cek ulang, nah, ternyata 40 hari. Maka kemudian tahun lalu pun MUI mengeluarkan fatwa bahwa aborsi tidak boleh lagi dilakukan kalau sudah berumur 40 hari. Nah, pengakuan implisit, ruh ditiupkan 40 hari, bukan 4 bulan seperti yang selama ini berkembang di masyarakat. Materinya ada di komputer ini. Jadi bagaimana sikap kita terhadap kitabullah itu? Terhadap ketentuan-ketentuan Allah yang ada di alam, tugas kita yang paling pertama adalah Abu Abasara Inggrisnya observe. Dengan observasi kita akan bisa dapat data dan informasi. Berdasarkan data dan informasi, maka kita kembangkan hipotesis. Tetapi sebuah hipotesa harus dibuktikan, diverifikasi dengan proses eksperimen yang deduktif. Setelah dibuktikan dengan eksperimen yang deduktif, maka kemudian kita membuat konklusi. Sehingga ayat-ayat Allah, ilmu Allah yang tadinya Allah letakkan di alam, maka dengan proses scientific method itu, ilmu itu kita gali dan kita pindahkan ke diri kita. Begitu juga mestinya terhadap Quran, bukan sekadar dibaca, dimusabakahkan tilawahnya, bukan sekadar dijadikan mantra. Observasi, kumpulkan data informasi. Rupanya riba tidak boleh dan riba pada pinjam meminjam, riba pada perdagangan. Kalau kita gitu kembangkan sebuah hipotesa. Bagaimana ada sebuah lembaga mediasi keuangan yang bisa tidak riba? Nah, ini teorinya bank syariah. Oke, itu baru hipotesa. Buktikan dengan eksperimen. Ternyata dengan bank syariah pun orang masih bisa kejeblos pada beberapa kemungkaran. Nah, kalau gitu sempurnakan lagi konsepnya, kembangkan lagi. Terjadi proses penyempurnaan terus-menerus. Tidaklah sesuatu hanya karena dikasih nama syariah lalu selesai. Tetap harus ada proses pembelajaran, penelitian. Kadang-kadang kita bilang kalau udah syariah udah selesai. Banyak kasus dalam tanda kutip eh, kemungkaran di dalam bank syariah. Saya tiap minggu mengajar di bank syariah, <laughs> itu saya tahu persis. Nah, banyak tuh dan itu kemudian nanti diperbaiki, diperbaiki, muncul konklusi baru. Ilmu Allah yang tadinya ada di alam, ilmu Allah yang tadinya ada di Quran, digali oleh ikhtiar manusia. Dan itulah yang disebut ilmu husuli. Ilmu yang dihasilkan. Dihasilkan oleh ikhtiar ilmiah si manusia. Tapi ada jenis ilmu lain. Semua ilmu itu milik Allah dan untuk manusia-manusia yang diridhoinya. Tanpa orang ini melakukan aktivitas ilmiah, bisa saja Allah melimpahkan ilmu. Begitu saja. Milladunna ilma. Kami limpahkan dari sisi kami ilmu. Maka ada ilmu yang disebut ilmu ladunni. Ilmu yang dihadirkan. Knowledge by presence. Sebagai pembedaan dari knowledge by acquisition. Nabi Sulaiman tidak pernah belajar di IPB, belajar entimologi tapi dia bisa mengerti bahasa semut. Dia bisa mengatur campuran-campuran yang logam yang cocok untuk bikin pedang dan lain-lain tanpa pernah kuliah di jurusan metalurgi. Tapi kadang-kadang kita malas terlalu mengandalkan yang laduni ini di dunia pesantren. Wirid, zikir, laduni nggak dapat, yang saintifik nggak dapat juga akhirnya. Mengandalkan keajaiban-keajaiban saja. Semestinya dua metode itu dilakukan bersamaan. Sambil kita terus melakukan tazkiyah, pembersihan diri. Perbanyak zikir, perbanyak kiamulail, perbanyak puasa, perbanyak doa. Membangun kemesraan dengan Allah. Saat yang bersamaan pun kita melakukan aktivitas ilmiah. Maka seluruh aktivitas ilmiah kita dibimbing, digait oleh ilmu laduni itu. Dan itu yang dilakukan oleh Ibnu Sina, yang dilakukan oleh Ibnu Rush, yang dilakukan oleh ulama-ulama Islam klasik. Maka jangan heran mereka ahli dalam bidang kedokteran, antropologi, fisika, tapi mereka juga paham tentang Quran. Dan saat yang bersamaan mereka menekuni riadoh-riadoh spiritual sehingga dia mendapatkan inspirasi dari Allah. Tapi beruntunglah setidak-tidaknya sekarang ini kiri kanan sudah mulai bergabung. Itu sebabnya IAIN tidak bisa berdiri terus-menerus, dia harus menjadi UIN. Kalau dulu IAIN hanya jalur sini, jalur Quran hadis saja. Sekarang mulai juga dia buka fakultas kedokteran, teknik informatika, accounting, psikologi, komunikasi. Nah, jadilah universitas. Saya ingat Cak Nur lulus dari IAIN, jalur sini. Dari pesantren Gontor dan IAIN, sarjana S1. Dia mau ambil kuliah S2 di UI, jalur Kaunia, dan ditolak oleh UI. Karena S1 IAIN di bawah standar S1 UI. Akhirnya dia pergi ke Amerika, dan lulus sebagai dokter yang brilian, punya nama di dunia, maka UI mengundang Cak Nur untuk mengajar di pasca sarjana UI. Dan Cak Nur menolaknya. Itu. Saya lebih memilih untuk mengembangkan pasca sarjana IAIN katanya. Nah, itu. Satu saat UI dilepas oleh pemerintah, Gak lagi dikasih anggaran, bikin sendiri jadi badan hukum milik pemerintah. Kalang kabut ya, SPP harus naik, bagaimana bangun gedung, Rektor UI lihat IAIN Jakarta. Kok IAIN bikin gedung-gedung begitu enak? Dari mana dapatnya? Kami dapat dana dari IDB, Islamic Development Bank. Kata orang UI, bantuin kami dong cari dana dari IDB. Kata orang IAIN, boleh. IAIN akan mengembangkan fakultas kedokteran. UI harus bantu fakultas kedokteran ini sampai jadi. Nanti kami carikan dana dari IDB. Nah, itulah langkah cerita cerita yang terjadi. Ah, dan pelakunya ini yang sekarang jadi rektor Universitas Pancasila. Waktu itu dia menjadi purek purek 4 di, di, di UI. Tetapi ini saja tidak cukup. Mengubah IAIN menjadi UIN itu tidak cukup. Harus disambung lagi ah, dengan riadoh-riadoh. Sehingga terjadi proses yang lebih cepat. Kalau kita harus mengembangkan sains dan teknologi, semata-mata mengandalkan, mengandalkan metode ilmiah yang kita serap dari barat, kapan kita mau mengejar kebangkitan eh, peradaban barat? Kalau kita hanya mengandalkan metode-metode barat. Karena itu, metode barat yang saintifik dipakai, metode Qurani dipakai, metode sufistik pun harus dilibatkan. Sehingga dalam proses penelitian ilmiah terjadi lompatan-lompatan kuantum. Dan disitulah nanti umat baru bisa membangun peradaban baru mengejar ketertinggalan dari bangsa barat. Inilah apresiasi kita terhadap Quran. Saya pikir cukuplah kajian sampai siang ini. Dan yang paling perlu diperhatikan adalah bahwa syarat masuk neraka nomor satu adalah malas berpikir. Syarat kedua masuk neraka adalah punya mata tapi tidak cermat mengamat. Syarat ketiga adalah punya telinga tapi tidak teliti dalam mendengar. Syarat pertama masuk neraka, malas mikir. Syarat kedua, tidak cermat mengamat. Syarat ketiga, tidak teliti dalam mendengar. Itu sebabnya ketika Quran diturunkan ke masyarakat jahiliyah untuk mengubah masyarakat jahiliyah itu, ayat-ayat yang pertama diturunkan adalah ayat Iqra, ayat untuk membaca dan menelaah. Demikian. Aku lihat hatta wasafati mali walakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian eh, ceramah yang telah disampaikan oleh Bapak Wafiuzin. Insya Allah banyak manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.